Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah Terima kasih atas waktunya Kita saya mau bertanya eh, kepada kita jelasan Saya pernah membaca semacam statement tentang ini Dalil atau bukannya Jadi bunyinya begini Banyak-banyak menyebut manusia adalah penyakit Banyak-banyak menyebut Allah adalah Ah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja Bismillahirrahmanirrahim. إن wa لله والصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikatakan oleh para ulama Itu perkataan ulama Zikrullah syifa'un Wa zikrunas daun menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat atau dawa ini obat sedangkan mengat manusia itu penyakit uh, menyebut atau mengat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita senantiasa nyambung kepada Allah baik dengan lesan maupun dengan hati maupun dengan anggota atau amalan anggota badan kita itu semuanya akan melapangkan dada membuat lapangnya dada dan membuat tenangnya hati sehingga betul-betul akan membuat seorang dia bisa merasakan ketentraman hidup mengingat Allah dengan makna yang sebenarnya lesannya ketika dia berzikir hati sertai dengan hatinya sehingga hatinya betul-betul nyambung dengan apa yang ucapan lesannya kemudian dia faham apa yang dia ucapkan dan kemudian berdampak di dalam kehidupan dia ah, mengingat Allah seperti itu akan menjadikan hati kita lapang, Pak. Baik dalam keadaan kita berlimpah ruah nikmat, kemudian menjadikan kita bersyukur kepada Allah ketika kita mengingat Allah, karena tidak ada satupun yang kita miliki kecuali semuanya semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Nabiullah Sulaiman salatu wassalam Hada min fadli Rabbi Ini semata-mata dari karunia atau karunia dari Rabku sehingga tidak tidak menyebabkan dia ujub atau dia kibir. Yang ujub dan kibir ini arahnya kepada membuat seseknya hidup secara pribadi maupun kehidupan di masyarakat. Kalau kehidupan kita diwarnai dengan keangkuhan, kesombongan, maka itu hanya akan mewariskan sempitnya dada kita dan juga sempitnya dada masyarakat karena tidak ada orang yang hatinya dibuat lapang dengan penampilan orang-orang yang sombong. Kemudian juga mengat Allah itu akan menjadikan hati kita lapang dan tenang saat terkena musibah. Saat terkena musibah, karena kita tahu bahwa semua musibah yang menimpa kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali semata-mata musibah itu datang dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, artinya dia yakin bahwa musibah itu datang dari Allah Ta'ala, Allah akan membimbing dia, ya Allah akan membimbing hatinya untuk bisa ridho terhadap musibah yang dia terima mengingat manusia mengingat Allah seperti ini akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, kelapangan dada sehingga betul-betul hidupnya dia akan bisa merasakan kebahagiaan obat. Tapi mengingat manusia itu hanya sering menimbulkan kesedihan. Karena kebanyakan manusia ya menjengkelkan kemudian penuh dengan kekurangan, kemudian ya ini justru banyak menimbulkan masalah-masalah bagi kita menjadi beban-beban yang menjadikan kemudian kita pun ini semakin kadang sesak apalagi yang diingat orang-orang yang mereka jadi bermasalah bukan yang ini bukan maksudnya mengingat para ulama yang berilmu yang memberikan teladan tapi ingat manusia secara umum banyak mengingat manusia sehingga dia lupa kepada Allah Taala itu hanya akan membuat eh, membuat hati semakin bersedih, hati semakin sempit. Yang kebanyakan manusia mereka dalam memberikan muamalah kepada kita sering menjengkelkan, menyempitkan dada karena kebanyakan manusia hanya sifatnya banyak yang menuntut kepada kita menuntut kepada kita sehingga banyak muamalah-muamalah yang kita sering nggak suka dari manusia memaksa menekan kemudian uh, sekedar menuntut haknya menimbulkan atau sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita uh, secara umum demikian pak yang manusia rata-rata ini banyak menimbulkan beban bagi kita kalau kita mengingat Allah, los. Allah banyak berbuat baik kepada kita. Allah yang banyak akan memberikan kebaikan kepada kita. Sedangkan manusia rata-rata umumnya menuntut, umumnya menuntut. Ya tidak tidak orang kaya, tidak orang miskin, apalagi tidak ustadz juga dituntut-tuntut, sana ustadz, sana ustadz, sana ustadz. Akhirnya kadang-kadang sesak juga. Artinya mengingat manusia seringnya membuat orang sesak. Tapi kalau mengingat Allah, insya Allah menjadi los. Apa yang apa yang kita ingat dari manusia menyesakkan dada, tapi begitu mengingat Allah maka kita menjadi los, menjadi tenang, menjadi menjadi senang, menjadi ada gairah baru lagi. Nah, teman umum secara umum begitu. Wallahu alam sawab. Cukup Pak? Itu aja. Ah, Bapak sekalian sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah kembali melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita pada pagi hari ini bab yang ke-14 masih berbicara tentang beberapa kaidah yang perlu kita fahami berkaitan dengan asma Allah, nama-nama Allah taala. Asma Allah taala ghairu maksuroh. Samun Kepangge yang punya bukunya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang sudah masuk dalam kepala kita, Pak, bahwa asma Allah itu jumlahnya pinten? 99. Memang itu berdasarkan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Inna lillahi is'atan wa tis'ina isman Man ahsaha dakhalal jannah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama Barang siapa yang dia mengihsok nama-nama tersebut maka akan memasukkan ke surga. Al-Imam Al Qayyim Bas lihat menjelaskan makna ihsa. Barang siapa mengihsa nama-nama Allah yang 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Mengihsa itu satu meliputi tiga hal. Satu, dia mengetahui bahwa itu adalah nama Allah Ta'ala. Yang kedua, dia memahami tentang makna dan kandungan dari nama Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan nama Allah tadi. Contoh kita menyebut nama Allah Ar-Rahman. Satu kita tahu bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah taala. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa Ar-Rahman itu kandungan maknanya Allah zat yang maha luas rahmatnya Allah Zat yang arhamur rahimin Zat yang paling penyayang Di antara yang penyayang Kemudian yang ketiga Kita tertuntut Untuk berdoa Dan beribadah kepada Allah Dengan nama tersebut Kalau itu doa masalah Doa permohonan maka cara kita menyebut adalah menjadikan nama Allah tersebut menjadi wasilah dalam kita berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ini tawasul dengan nama Allah Ar-Rahman. Kalau itu doa ul ibadah, doa yang menuntut kita beribadah kepada Allah, maka amalan kita adalah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah karena rahmat Allah luas. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baik manusia maupun hewan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang penyayang Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ah, eh, sa itu meliputi tiga tadi. Yang pertama, apa tadi, Ikhwan? Mengetahui kalau itu nama Allah. Yang kedua, dia memahami makna dan kandungan dari nama itu. Yang ketiga, dia berdoa dan beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Nah, ini adalah namanya mengehsok. Barang siapa yang dia mengehsok nama-nama Allah itu, maka dia akan masuk surga. Sehingga bukan sekedar mengucapkan atau menghafalkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam salam yang sering oleh ibu-ibu kadang-kadang dalam pengajian itu menjadi zikiran Dikiran yaitu menyebut asma Allah dan sesungguhnya kita tidak boleh menyebut asma Allah mufrad hanya menyebut nama Allah secara tunggal. Allah diulang-ulang Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah nggak jelas. Mau ngapain? Menyebut nama Allah, mamanya Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Mau ngapain? Nyebutnya Pak Budi itu maksudnya mau memuji mau mencela, mau meminta atau mau ngapain. Allah mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita menyebut asma Allah itu mesti harus memiliki makna yang jelas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah yang makna jelas. Pujian kepada Allah, mensucikan Allah, kemudian bermakna tauhid ini semuanya memiliki makna yang jelas. Adapun sekadar menyebut ismun ismullah mufrad nama Allah yang tunggal maka tidak ada tuntunannya dalam zikir dan wirid yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh juga zikir disingkat-singkat ini dari la ilaha illallah disingkat menjadi Allah Allah Allah Allah Nanti singkat lagi jadi hu hu hu hu. Nggak boleh, harus zikir dengan zikir yang komplit sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita sekalian. Kemudian, bos sekalian, di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Dalil yang pertama yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi kemudian mencari-cari Nabi di malam hari dan Nabi sedang ternyata didapatkan sedang sholat di masjid dan kemudian Aisyah diantaranya mendengar di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama an am anta kama asnaita ala nafsik ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Nabi di antara doanya seperti itu yang artinya Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu kemudian wa mu'afatik min uqubatik dan aku berlindung dengan sifat kepama, kepemaafanmu dari yaitu hukumanmu wa bika minka dan aku berlindung kepadamu dari yakni hukuman atau azab yang kau timpakan la uhsi sanaan alaik saya tidak bisa membatasi ya Allah Saya tidak bisa menghitung ya Allah Pujian-pujian kepadamu Anta kama asnaita ala nafsik Engkau seperti yang engkau puji terhadap dirimu sendiri Bapak sekalian Di sini Nabi SAW menyebutkan diantaranya beberapa sifat Allahumma A'udhu biridhaka min sahatik, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Allah punya sifat ridho, Allah punya sifat murka, dan ini yaliku bijalalih. Keridhoannya dan kemurkaannya sesuai dengan yaitu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tolak dengan berpikir, oh Allah ridho. Kalau Allah ridho itu Allah nggak peduli lagi dengan kesalahan para hamba. Allah tidak akan berbuat adil. Kalau sebagaimana manusia orang yang ridho kemudian seringnya tidak berbuat adil. Itu kalau manusia keumuman tidak bisa kemudian kita ya ini serupakan Allah dengan kita yang Allah sudah mengatakan laisa kamisri Allah tidak serupa dengan apapun apalagi dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan ini. Maka bukan kemudian kita tolak, maka orang menolak ini mesti berangkatnya itu dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Seandainya dia tidak menyerupakan Allah dari awal, maka dia tinggal menetapkan kemudian yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang jelas Allah ridhanya tidak akan pernah zalim dan tetap dalam keadilannya Allah murkanya juga tidak pernah zalim dan Allah yaitu murka dengan keadilannya itu semuanya yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala ini kewajiban kita dalam menetapkan sifat Allah Ta'ala yang apabila kemudian kita berangkatnya menyerupakan Allah dengan makhluk nanti larinya kalau nggak kita menolak atau kalau menolaknya itu setengah-setengah lalu dia tahrif ini dia simpangkan kepada makna yang lainnya demikian pula ya Allah aku berlindung dengan sifat kepemaafanmu dari hukuman yang akan kau timpakan Allah Zat yang maha pemaaf Sehingga jangan pernah kita Iputus asa Dari kepemaafan Allah Berapapun jumlah kesalahan yang kita miliki Hendaknya hamba tidak pernah putus asa Dari kepemaafan Allah Subhanahu Dan aku berlindung kepadamu ya Allah Dari ya ini hukuman atau dari adab yang akan kutimpakan Kemudian yang menjadi pembahasan di sini Pak Kalimat La uhsi sanaan alaika Aku tidak bisa menghitung ya Allah Jumlah itu pujian yang eh, Yang tertuju kepadamu Aku tidak bisa membatasi pujian Yang ada padamu Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun tidak mengetahui berapa jumlah itu nama Allah yang mesti dengannya Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diambil pertama dari dalil itu. La uksi sanaan adika anta kama asnai ta'ala nafsik engkau seperti yang kau puji terhadap dirimu sendiri. Sehingga Allah yang lebih tahu berapa persisnya jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya maka kata beliau di sini ini fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi thana'an ali, walau ahsa jami'a asma'i la ahsa thana' ali. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung membatasi terhadap pujiannya kepada Allah Ta'ala. Seandainya bisa beliau bisa menghitung atau mengetahui semua nama Allah akan beliau puji Allah sesuai dengan banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala sehingga menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terhitung alias kita tidak mengetahui persisnya jumlahnya berapa satu dalil yang pertama dalil yang kedua yaitu dalil yang dikatakan min hadis syafa'ah at-tawil dari hadis syafaat yang panjang. Nah, sekalian, hadis syafaat yang panjang nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ardul mahsyar. Di bumi mahsyar. Keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua manusia dari awal sampai akhir akan Allah kumpulkan di satu tempat yaitu ardul mahsyar dan kita tidak tahu jumlahnya berapa manusia yang akan Allah kumpulkan di ardul mahsyar. Dalam kondisi matahari Allah dekatkan dengan jarak satu mil, jarak satu mil, sehingga panasnya yang sangat luar biasa dan setiap orang akan mengeluarkan keringat ala qadri a'malihim sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang keringatnya itu membanjiri sampai semata kaki. Ada yang naik lagi sampai sebetis. Ada yang naik lagi sampai selutut. Ada yang naik lagi sampai sepinggang. Ada yang naik lagi sampai hampir menenggelamkan dia sedaun telinga. Semua ini adalah ala qadri a'malihim sesuai dengan kadar amal ketika di dunia. Semakin dia memiliki kebaikan amal yang banyak, maka semakin dia tidak dibanjiri dengan keringat. Semakin dia memiliki keburukan amal yang banyak, semakin dia dibanjiri keringat karena menyusahkan yang semakin membuat dia semakin susah. Kita kalau kita baru sumuk gitu aja, masuk ruangan nggak ada pas angin, nggak ada AC, Padahal matahari nggak langsung menyengat dia, kemudian gembrobios, gembrobios. Kita rasanya diungkep, kayak diungkep. Itu sudah nggak karuan. Yang kepalanya jadi kemut-kemut, jadi panas, jadi nggak karuan, nggak fresh mikirnya. Kemudian keringatnya pun kotos-kotos. Ini keringatnya sampai membanjiri dia. Sehingga sangat menyusahkan. Kemudian kesusahan kedua sekalian Saat itu manusia gelisah luar biasa. Semua gelisah. Menunggu, antri menunggu lamanya Allah akan menggelar pengadilan. Namanya menunggu, Mas sekalian, apalagi nunggunya itu penuh dengan ketegangan dan perasaan yaitu susah. Oh, siksaan sendiri. Siksaan sendiri. Nunggu mau dikasih sembako saja. Kalau harus ngular sampai apalagi sampai beratus-ratus meter. Sudah begitu panasnya itu ngentang-ngentang. nggak ada eyok-eyok, nggak ada itu tempat berteduh Padahal sembako juga sembakonya juga nilainya 50 ribu. Itu panjang itu sudah masya Allah rasanya juga nggak karuan. Ini tumplek blek manusia kondisi seperti itu menunggu pengadilan Allah tegang dalam keadaan tegang sampai semua kemudian sepakat untuk mencari orang yang bisa untuk memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Berbondong-bondong mereka datang mendatangi Adam. Abul Bashar, bapaknya manusia. Wahai Adam, engkau adalah manusia Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Menyebutkan tentang kemuliaan Adam. Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami ya Adam. Tidak akan kau mengetahui tentang keadaan yang sedang menimpa kami? Ini kegelisahan dan kegalauan. Adam pun yaitu nafsi-nafsi diriku-diriku. Beliau menyebutkan kesalahannya ketika beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Beliau pun memberikan udur, meminta udur untuk tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah, menunjukkan datanglah kalian kepada Nuh mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nuh. Ya Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke ini ke tengah-tengah manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami dari kesulitan yang yang kami alami ya Nuh? Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Allah pun menyebutkan kesalahannya. Yaitu ketika berdoa untuk umatnya agar dibinasakan Allah Ta'ala. Dan merasa Nuh tidak layak memintakan syafaat. Kemudian memerintahkan datang kepada Nabiullah Ibrahim. Maka mereka pun berbondong-bondong pindah kepada Nabiullah Ibrahim. Maka dia pun sampaikan, Wa Ibrahim qadalah Khalilullah khalil Rahman. Itu tidak akan kau melihat keadaan yang sedang kami alami dari kesulitan dan kesusahan. Mintakan syafaat kepada Robmu, kepada Allah Ta'ala untuk kami ya Ibrahim. Kata Ibrahim, nafsi-nafsi diriku-diriku menyebutkan kesalahannya yang pernah berbohong. Berbohongnya Ibrahim sungguhnya pun juga tidak pernah berbohong. Itu pun tiga. Ibohongnya itu bohong yang bukan bohong sore. Bukan bohong yang terang-terangan. Satu, Bomnya Ibrahim ketika dia ini mengatakan ini sakim, saya sakit. Saya sakit. Waktu itu Ibrahim diajak oleh kaumnya ya ini perayaan, ikut mal itu mengadakan perayaan perayaan hari raya besar yang biasa manusia melakukan perayaan-perayaan ya ini besar-besaran. Kata Ibrahim, ini sakim saya sakit. Maksudnya Nabiullah Ibrahim bukan sakit jasadnya sehingga tidak bisa ikut ngombyongi mereka. Tapi saya, hati saya sakit melihat berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu. Sehingga dia rencanakan begitu mereka mau pergi, mereka pergi ke pesta, mau tak hantam semuanya itu berhala-berhala yang ada. Maka begitu mereka kemudian pergi ke pesta sehingga tempat persembahan itu sepi nyenyak maka dia pun masuk ke situ dihancurkan semuanya Ibrahim tinggal dikalungkan kampak kepada patung yang paling gede supaya nanti tujuannya kalau mereka nanti menggugat tanyakan itu kepada tanggung yang paling besar itu ah ini sakitnya itu mereka fahami dengan bahasa oh Ibrahim sakit meriang atau segala macam nggak bisa ikut tapi Ibrahim maksudnya saya sakit melihat berala-berala itu disembah oleh mereka Allah disekutukan mereka Rasulullah pun sakit ketika melihat Allah disekutukan dengan berhala-berhala. Maka ketika walaupun Nabi telah kondisi mapan di Madinah, dakwah tauhid tidak pernah padam. Nabi pernah masih dengar di Yaman ada namanya Dil Khulasah yang yaitu berhala yang disembah oleh manusia di situ di Yaman. Nabi panggil Abdullah Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, "Ya Jarir, Ala turihuni min dil khilasah. Wai Jarir, mau nggak kamu menenangkan saya? Mau nggak kamu mengistirahatkan saya, menenangkan saya berkaitan dengan keberadaan dil khilasah Artinya selama Rasul SAW masih mendengar ada tempat di mana Allah disekutukan, Nabi gelisah. Nabi gelisah. Bos sekalian lihat, sekarang bandingkan dengan kegelisahan dengan para dai-dai kita. Apa yang membuat mereka gelisah? Apakah ketika masih dengar di tempat-tempat tertentu Allah Subhanahu wa taala disekutukan, disekutukan dengan kuburan, dengan pohon besar, dengan tempat-tempat keramat, dengan senjata-senjata yang dianggap ya ini keramat. Ada nggak kegelisahannya? Atau gelisahnya itu ketika dia belum bisa menduduki kursi jabatan. Kalau untuk yang satu ini, wuh, dikerahkan semua pengorbanan akan dikerahkan. Harta, jiwa, tenaga, pemikiran, maka fokus untuk meraih kedudukan. Tapi kalau mendengar Allah masih disekutukan di mana-mana, tenang, tentram, bisa tidur nyenyak, ini ber, ini berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi walaupun ditawari untuk menjadi minta maaf di Mekah satu nggak mau. Kalau harus menghentikan dakwah tauhid, kalau harus mengorbankan dakwah tauhid, karena memang targetnya bukan jabatan, tapi tegaknya tauhid dalam kehidupan. Baik punya kekuasaan maupun bu, tidak punya kekuasaan dakwah tauhid tidak bisa berhenti. Karena ini tugas pokok untuk menjadikan manusia menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala baik punya kekuasaan maupun tidak punya kekuasaan. Yang menjadi masalah itu ketika orang ingin memiliki kekuasaan tapi harus mengorbankan tauhid. Gak apa-apa lah, sekarang nyirik-nyirik dulu gak apa-apa, nyerempet-nyerempet dulu gak apa-apa, rangkulan dengan muslikin dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu bisa duduk baru action. Itu bayangannya. Itu menghayalnya. Prakteknya tidak akan mungkin bisa. Maka Nabi jalan pertama adalah dakwah. Mau punya kekuasaan, mau tidak punya kekuasaan, dakwah tauhid itu adalah pertama dan utama Pas kalian Nabi gelisah seperti itu. Sebagaimana gelisah Ibrahim sakit kata Ibrahim. Satu, dua, ketika Nabi Ibrahim yaitu berdusta di depan raja saat bersama dengan istrinya Sarah. Nabi pernah berjalan melewati sebuah wilayah yang raja ini raja yang dolim kalau tahu wanita yang cantik akan dia ambil. Maka pesan Ibrahim kepada Sarah, nanti kalau kamu ditanya kepada raja, oleh raja, bilang siapa kamu? Uhti. Eh, saya adalah eh, saudaraku. Kamu bilang kamu saudara saya. Ah kalimat uhti itu kalau difahami adalah mungkin saudara kandungnya, keluarganya. Sebab kalau tahu itu suaminya Ibrahim pasti akan direbut dan akan ya ini Ibrahim akan bisa dibunuh. Maka dia pun bilang ukhti. lah ukhti ini sesungguhnya tidak bohong. Tapi ini bahasa kalau kayak namanya tauriah. Tauriah. Kalimat yang difahami lain oleh orang yang mendengar. Maksud Ibrahim ukhti, kamu saudara seiman dengan saya. Karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali kamu dengan saya. Maka kalimat ini pun sungguhnya tidak salah tapi Ibrahim anggap itu sebuah kesalahan ini sehingga dia pun minta utur untuk tidak bisa memberikan yaitu syafaat. Kemudian yang ketiga bohong ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Kata Ibrahim, kabiruhum hada. Ini loh, yang gede itu ini loh. Gede ini, ini loh. Maksudnya biar dia uh, ini tanya kepada yang besar itu. Kalau memang bisa berbicara, tanya aja kalau nggak bisa bicara kok disembah oleh kalian. Maksudnya Ibrahim pengen ngelehkan mereka. Wong nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa, kok disembah di penggal aja juga nggak bisa nggak bisa menahan bertahan diri. Ternyata semuanya tenggelantung atau berkelekaran kepala kepala patungnya untuk mem, untuk membuka kesesatan mereka tapi Ibrahim itu anggap pun sebuah kedustaan. Intinya Ibrahim minta utur. Saya nggak bisa memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian. Kemudian kata Ibrahim, pergilah kamu kepada Musa. Maka mereka pun berbondong-bondong kepada Musa. Demikian pula ya Musa, engkau adalah kalimur rahman. Engkau adalah orang pernah diajak Allah berbicara langsung. Menyebutkan kutaman Musa. Mintakan syafaat untuk kami ya Musa Tidakkah engkau melihat tentang kondisi yang sedang kami alami seperti ini Maka Musa pun memberikan udur pula Diriku-diriku Menyebutkan kesalahannya yang Musa pernah Yaitu nyikat Ada dua orang bermasalah Orang Kipti dan orang Bani Israel Sedang bertengkar Bani Israel minta tolong kepada Musa Yang sekelompok dengan dia Lalu Musa kemudian eh, ditonyo itu sama orang Kipti ditonyo sama Musa. Ternyata tinjunya maut. Ditinju sekali, taksek mati dia. Musa pun kemudian menjadi menyesal dengan perbuatannya itu. Dia telah melakukan kesalahan yaitu membunuh orang tersebut walaupun tanpa sengaja. Sehingga Musa pun kemudian lari ketakutan sehingga sampai kemudian keluar dari Mesir karena menjadi DPO oleh kerajaan. Amusa Musa mintakan undur, saya nggak bisa memintakan syafaat per Allah, saya punya kesalahan. Maka Musa merintahkan datangilah Isa. Mereka pun berbondong mendatangi Isa dan Isa tanpa menyebut kesalahannya pula tidak menyebut kesalahannya Isa memberikan udur saya tidak bisa memberikan syafaat datalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallam dan Rasulullah pun mengatakan hadali ini adalah hakku untuk memintakan syafaat kepada Allah Taala. Lalu Nabi pun uh, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memuji Allah Taala. Ah ini yang beliau katakan. Summa yaftahullahu alayya min mahamidih wa husni thana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahdin qabli. Kata Nabi, waktu itu saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang Allah bukakan kepadaku segala macam bentuk pujian kepada Allah yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Puji-pujian yang belum pernah Allah bukakan kepada seorang pun sebelumku. Ini menunjukkan bahwa kata beliau wahia bila syakin ghairal mahamid al-mahsur fil kitab wa sunnah. Segala macam puji-pujian itu tanpa syak lagi ini bukan puji-pujian yang teriwayatkan dalam kitab dan sunnah. Karena puji-pujian yang beliau sebutkan kepada Allah belum pernah disebutkan kepada siapapun sebelum beliau. Ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah SWT yang lainnya yang belum pernah diajarkan kepada Nabi sehingga tidak terbatas hanya 99 nama. Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Rasulullah SAW beliau mengatakan ma'asaba abdan hammun wala hasanun Tidaklah seorang hamba dia tertimpa hammun wahasanun galau ini galau dan kesedihan kalau galau itu untuk yang akan datang belum kawin galau belum dapat pekerjaan, galau. Kemudian mau tes kuliah, galau, galau, galau, galau, galau. Urip isinya galau terus. Mau masuk sekolah, galau. Sudah keterima sekolah, galau lagi. Yang bayarnya, yang mau ujian, nanti mau lulus, galau lagi. Belum dapat pekerjaan, galau lagi. Terus galau, galau, galau. Sudah kawin, belum kawin, mau kawin, belum dapat istri, galau dapat istri galau lagi. apalagi istrinya bawel, galak. Kemudian sudah punya anak, galau lagi. Bisa ngurupi pora, tekan gede pora, galau lagi. Apalagi anaknya banyak, tiap tahun keluar terus, galau lagi. Galau, galau, galau, galau terus. Kata Nabi, kalau itu galau, kalau sedih itu untuk yang telah lalu. Sedih, mengingat hal-hal yang dulu sehingga menjadi sedih. Ah, tidaklah seorang hamba dia ditimpa galau dan sedih lalu mengucapkan dalam doanya Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik maudin fiya hukmuk adun fiya qada'uk Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita bi nafsak au alam ta'adan min khalqik Au anzalta fi kitabik au istakhsarta fil ilmil ghaib indak Allahumma Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhaba husni tidaklah orang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa husnahu pasti Allah akan melenyapkan galau dan sedihnya Pernah nggak Pak berdoa dengan doa ini? Belum bisa dihafalkan. Pernah galau nggak? Kalau kita sering galau dan sedih atau pernah paling nggak ya kadang-kadang dan kadang-kadang sering, maka layak untuk menghafalkan doa ini. Apalagi yang mau pensiun Pak galau galau terus galau nanti saya terus ngapain habis pensiun Masuk nunggu mati tok kalau mukmin nggak begitu, mukmin mau pensiun malah masya Allah dia mulai fokus ibadah kepada Allah, belajar ilmu, kemudian menyongsong surga lebih fokus sehingga lebih bisa hidup, lebih bisa betul-betul merasa bergairah. Tidaklah seorang dia tertimpa hamun wahasanun lalu mengucapkan doa tadi dalam doa ini Pak ada empat pilar-pilar kebahagiaan. Ada empat pilar-pilar yang akan melenyapkan kegalauan dan kesedihan. Yang pertama pada kalimat Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ini adalah bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita betul-betul itu menjadikan pilar kebahagiaan yang pertama menjadi hamba Allah secara totalitas. Hati kita hanya kita gantungkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. kalian, pangkal kesedihan, kegelisahan, kegalauan itu ketika hati kita nyantolnya itu kalau sudah kepada selain Allah taala. Kita ini pekerja memang harus bekerja. Kita ini menjalankan tugas kehidupan memang menjalankan tugas kehidupan. Tapi kalau hati kita nyantalnya kepada Allah Pak, tentram insya Allah. Kita kerja. Mau kita kerjanya sukses atau mungkin mengalami kegagalan, tapi kalau hati kita nyantalnya kepada Allah, tetap tenang. Kita berhasil tenang, kita gagal ada ketenangan, karena kita hati kita ingatnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nyantelnya kepada pekerjaan, kepada sebab untuk mendatangkan rezeki kita, galau kita, kaya sombong. Kemudian kita gagal, sedihnya luar biasa. Karena nyantelnya ke sini, nyantelnya kepada sebab. Nyantolnya kepada sebab, bukan kepada pemilik sebab atau pencipta sebab. Kalau kita nyantelnya kepada Allah, maka kita akan tenang. Demikian pula berkaitan dengan urusan dunia secara umum. Kalau nyantolnya kita kepada dunia, oh itu awal kegelisahan. Awal ini kegelisahan. Kalau bapak-bapak ibu ibu sekalian punya istri atau punya suami, kemudian yaitu banyak bermasalah yang istri bawel, kemudian nuntutan, kemudian uh, tidak konaahan sehingga bunak kita punek merasakan oh, ini suasana istri seperti ini. Tapi kalau kita bisa mengolah istri seperti ini menjadi aset berpahala karena kita mengingat Allah, oh insya Allah akan menjadi tenang hati kita dan ini ibaratnya lahan baru. Lahan baru untuk bisa men mengais pahala di tengah bawelnya istri. Demikian pula istri ketika melihat suaminya juga banyak masalah loro-loronen, kemudian kesal siti ambruk, sehingga banyak menyimpulkan masalah. Kalau dia bisa meminit, dia bisa nyantolnya kepada Allah, dia bisa merubah suasana istri, suami yang seperti itu menjadi aset mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Intinya hati yang nyantol kepada Allah betul-betul akan bisa membuat merubah kalau itu sampah menjadi emas. Ini pertama yaitu betul-betul dia menjadi hamba Allah yang total. Maka disebutkan silsilah, ya Allah saya itu budakmu ya Allah, anak dari budak laki-lakimu ya Allah, anak dari budak perempuanmu ya Allah, menunjukkan total delosor ibaratnya di hadapan Allah delosor kayak uh, Gusti Sultan Kulo niki abdi dalam panjenengan, putra pun abdi dalam panjenengan, putra pun abdi dalam panjenengan sehingga nunjukkan dia betul-betul delosor di hadapan ya ini sang penguasa. Ah kita ini delosornya kepada Allah Taala. Sehingga kita menyebutkan betul-betul kita ini hambanya Allah Minta betul-betul Allah perhatikan Disayang oleh Allah Ta'ala Satu Yaitu mewujudkan ubudiah yang total kepada Allah Yang kedua itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihati biadik. Ya Allah, ubun-ubunku ada di tanganmu. Maldin fiya hukmu, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, ketentuanmu pasti terjadi dan setiap takdirmu pasti adil. Sehingga betul-betul dia selalu bisa khusnudon kepada Allah Ta'ala. Terus kalian, kalau kita mendapatkan musibah, lalu kita tahu bahwa Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling sayang kepada para hamba. Kira-kira apa sangkan kita kepada Allah? Apakah kita akan suudon atau kita akan husnudon? Kalau kita akan husnudon pasti akan lapang dada kita. Kesedihan itu pasti akan hilang. Karena dia yakin Allah mengendaki yang terbaik bagi hambanya Karena Allah penyayang Allah tidak kejam Allah itu penyayang Dia muncul khusnudan Maka hatinya pun akan tenang dan akan lapang Dia yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yaitu dia merenungkan Allahumma ini as'aluka bikulis min huwalak Ya Allah aku minta kepada engkau dengan semua nama yang kau miliki Samaita binafsak Nama-nama yang kau dirimu menamai dengan nama-nama itu Au angzata ini ala ahadin min halkik Atau engkau turunkan kepada salah seorang eh, Au alam tahadan min halkik atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang tidak engkau ajarkan pada hamba yang lain au, au fi kitabik atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu au istasafta fil ilmil ghaib atau nama yang engkau simpan di ilmu ghaibmu ada nama yang Allah ajarkan pada hambanya yang tidak Allah ajarkan pada hamba yang lain ada nama yang Allah turunkan dalam kitabnya ada nama yang Allah simpan di ilmu ghaibnya kita tidak tahu berapa jumlah nama yang disimpan Allah eh, nama yang Allah ajarkan pada hamba lain yang Allah ajarkan kepada hamba yang lainnya. Kalau yang dalam kitab kita tahu, yang turunkan dalam kitab Al-Quran, Allah ajarkan di situ. Yang ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Ah, di sini, sekalian, merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sehingga betul kita hayati dalam kehidupan itu akan membuat tenangnya dan tidak sedihnya manusia tenang. Maka Nabi zat yang paling tenang, orang yang paling tenang dalam suasana paling genting sekalipun. Ingat, Pak sekalian, ketika Nabi sedang di gua bersama dengan bersama dengan Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar oleh mereka orang-orang kafir bahkan telah di depan mulut gua. Kalau mereka ngelongok sedikit aja akan lihat sampai Abu Bakar meneteskan air mata gelisah tentang keselamatan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma Allah ma bisnaini Allahu thalithuhu eh, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu terhadap dua orang sedangkan Allah itu yang ketiga? Allah yang ketiga. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan anda? Apa sangkaan anda? terhadap dua orang sedangkan Allah yang ketiga. Allah akan merantasi segala-galanya sehingga itu menimbulkan ketenangan dalam hati. Di tengah-tengah suasana sangat genting. Yang keempat, bos kalian, pada kalimat Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi ya Allah jadikan Quran itu embun bagi hatiku wa nura sadri dan cahaya bagi dadaku wa jala'a hammi dan menjadi pengusir kesedihanku wa husni dan menjadi penghilang pelenyap ini akan kesedihanku kalau ham husn sedih maka dengan Al-Quran akan bisa mengusir itu semuanya resep yang keempat hendaklah kita betul-betul dekat dengan Quran membaca dan mempelajari dengan makna kandungannya, suka mentadabur, empat hal ini akan menjadi resep pelenyap segala kegalauan dan kesedihan. Yang pertama apa tadi ya? Memberikan pengambahan total kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengimani takbir Allah Ta'ala. Yang ketiga, merenungkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang keempat, dekat dengan Quran. Ini resep kita bisa tenang dan kita bisa menghilangkan kegalauan dan kesedihan. Kata Nabi, tidaklah seorang membaca doa ini pasti akan Allah hilangkan, Allah akan lenyapkan ham dan husnnya. Saya sudah membaca, aku nggak hilang-hilang ya. Itu boleh jadi antum baru sekedar baca, tapi nggak ngeresepi sehingga isi kandungan doa itu nggak ngeresep sampai ke hati. Ibaratnya tahu itu bumbunya belum resep sampai ke dalam dicokot itu dalamnya masih mentah. Yang masih anyep, sepok masih yaitu cemplar yang hanya luarnya aja kelihatan dipoles dengan ini kecap tadi itu. Ini perlu sampai ngeresep ke dalam hati. Karena kesedihan itu letaknya di mana? Di hati, munculnya dari hati. Dari hati, rasa-rasa itu muncul dari hati. Maka kalau doanya tadi kandungannya nggak ngeresep sampai ke hati, ya yang di dalam hati yang belum hilang. Makanya doa ini mesti harus ngeresep di dalam hati manusia. Sekalian, hadis ini yang menjadi uh, yang menjadi dalil adalah ada nama yang Allah ajarkan pada salah seorang, ada nama yang Allah turunkan dalam kitab, ada nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu gaibnya, ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas 99 nama. Adapun yang 99 itu yang Allah sediakan untuk memasukkan ke surga orang yang mereka mengesok sama dengan kalimat begini. Saya punya 100 juta yang aku sumbangkan ke masjid. Apakah uangnya terbatas 100 juta? Enggak. Tapi yang 100 juta itu yang disediakan untuk disumbangkan ke masjid. Demikian sekalian kita anggap cukup. Iya pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pesan akan datang bidillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan kita senantiasa berusaha untuk lebih memahami tentang nama-nama Allah taala dan menjadikan kita semakin faham siapa itu Allah sehingga bisa lebih menimbulkan kecintaan, pengagungan, tawakal, rasa takut, rasa harap dan seterusnya. Demikian jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 085293348887. 0852 Yuk dukung kami Radio Muslim.